Kalau datang sudah PD kenapa Bu? Karena seneng. Karena seneng apa? Seneng jenengan. Wah, itu dong. Tasnya citra apa mboten, Bu? Hah? sakit hati dong. Oh, enggak dong saya. Enggak sakit hati. Tulus. Tulus. Cuma, kalingan bapak. Ini selalu datang di Darpedi. Anaknya wis turu loh. terus matur nuwun kanca-kanca kabeh. sehat terus sukses kabeh. Amin. Dan bagian kanca-kanca kabeh sukses. ada kendala sedikit jadi tadi sore itu yang di daerah Jaban sini, kamu Jaban sini itu ada yang salah satunya meninggal, ada yang jatuh meninggal, iya, terus akhirnya mungkin randonya yang tadi agak sedikit uh, apa hmm, gesek, agak molor dikit, tapi semoga aja nanti aman. panitia mengusahakan tetap konten juga jadi biar ya, nanti pihaknya yang di kampung sini juga nggak terlalu malam menyelenggarakan hari uh, menyelenggarakan shownya ini jadi tetap Eh, kita manggung di jam 10 paling terlambat lah jam 10 lebih 10 lah tadi katanya masnya ketok panitinya dari teman-teman darbe tetap main kita usahakan tetap jam 22 malamnya jam 22 lebih 10 menitan gitu lah gitu sebagai gong acaranya gitu. tapi kita usahakan aman semuanya jadi jangan khawatir oke tetap kita ada di uh, pihaknya apa panitia dan penyelenggara ya nanti kita pokoknya kita usahakan ini tetap on track nah, schedule lah gitu jadi paling mau sedikit mungkin untuk prepare lah sekitar lima menitan gitu. sama kita juga aman semuanya kayak gitu semoga aman-aman malam hari ini sukses eh, gang. Stop 快。Matur nuwun, niki mbak diperbaiki riyen, kula bakal ngibur kalian sedoyo Oh, siap. mbak rampung, mbak mandek madek mbak lain joget kepenak, betul? Salam balungan kiri. Balungan kiri. enak, duwiro sing biyen-biyen wis mati.